Mudah-mudahan niat dan amal kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sangat besar di sisinya. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mahal dan berharga ini kita membahas yaitu ar-ruju' ilal ulama kembali kepada ulama daurah yang diadakan oleh badan dakwah Yayasan Al-Ubudiyah pada tanggal 7 Agustus 2005 dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Kembali kepada ulama adalah ciri dari ahlu sunnati wal jamaah ciri orang-orang yang mengakui bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai acuan mereka dan sunnah Rasulullah SAW sebagai tuntunan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan dua pembicara yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Mereka adalah senior kami di dalam kursi pendidikan yang pertama Ustaz Muhammad Nur Ihsan yang sekarang masih melanjutkan pendidikan di Islamic University of Madinah mengambil jurusan Aqidah dan yang sebelah kanan saya Ustaz Aspri Rahmat Azai yang juga masih melanjutkan kuliahnya di Islamic University of Madinah yang juga mengambil jurusan yang sama yaitu kuliah akidah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari kajian kita ini akan bermanfaat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ulama harus mengenal ulama itu. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin penjelasan dari Ustadz Muhammad Rehsan siapa itu ulama dan siapa yang menyerupai ulama tapi mereka bukanlah ulama. Waktu dan tempat saya berikan kepada beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين والمسلمات dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu dan ulama merupakan permasalahan yang sangat urgen dalam dinul Islam Itu merupakan permasalahan yang prinsip dalam ajaran ahli sunnah atau ajaran orang-orang yang mengikuti manhajus salaf. Karena dengan mengetahui siapa itu ulama dan keutamaan ulama, seseorang akan mengetahui siapa tempat dia berguru, siapa tempat dia menuntut ilmu, dan juga dia akan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut. Karena seseorang yang mengetahui nilai dan mahalnya harga suatu, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Wani wal hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimanallah jami'an. Ulama merupakan pewaris para nabi. Mereka orang yang mewarisi warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satupun di dunia ini yang bisa menandingi atau yang bisa menyamakan kedudukannya atau nilai dari warisan tadi sekalipun yang dimiliki oleh manusia itu merupakan harta atau materi yang paling berharga dan paling mahal di dunia ini akan tapi ilmu merupakan warisan yang sangat mulia dan sangat berharga oleh karena itu dalam hal ini kita ingin menjelaskan sedikit banyaknya siapa para ulama yang pewaris para nabi itu. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin waratsul ilma." Atau dengan ungkapan lain, siapakah ulama ar-rabbaniyin? Ulama-ulama ar-rabbaniyin atau ulama al-haq dan siapa juga orang-orang yang menamakan diri mereka ulama sementara pada hakikatnya mereka juga ulama akan tapi ulama asyuk atau para dai yang mengajak pada kejahatan dan kebatilan maka dalam hari ini untuk mengetahui karakter ulama yang ar-rabbaniyin ulama yang mengajak pada kebenaran merupakan permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim apalagi seorang yang mempelajari manhaj salaf dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara karakter dan sifat-sifat ulama yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita jadikan sebagai guru kita di dalam mempelajari agama ini, pertama yaitu ulama yang mempunyai mu'takat yang sahih, akidah dan keyakinan yang benar. Ini yang pertama yang mempunyai keyakinan dan akidah yang benar sebab akidah merupakan prinsip dasar dalam kita beragama tanpa akidah tanpa keimanan maka ibadah ilmu dan amal yang kita lakukan atau ilmu yang kita pelajari tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ulama ar-rabbaniyin itu ulama yang berkeyakinan dan berakidah yang benar. Tentu dalam hal ini akidah yang benar itu adalah akidah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dan telah dipahami oleh para salafun saleh atau akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi husnul al-mu'taqad atau husnul i'tiqad. Jadi sekalipun seorang tadi orang yang pandai berceramah, orang yang pandai berpidato atau orang yang orator pandai bersilat lidah akan tapi akidahnya tidak benar, maka dalam hal ini digolongkan kepada ulama su, bukan ulama al-haq. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara karakter ulama ar rabbaniin yaitu mereka yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah dan selalu menelusuri atau mengikuti jejak para ulama salaf. Artinya di dalam mereka berbicara dan mereka berbuat beribadah dalam mereka menyampaikan suatu permasalahan maka landasan hukum mereka adalah Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang telah dipahami oleh para salafun saleh. Mereka yang selalu mendahulukan mengemukakan Al-Qur'an dan Sunnah dari akal dan rasio mereka. Ini yang kedua. Jadi mereka yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian di antara karakter ulama Rabbaniyin itu mereka yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang sangat berhati-hati di dalam menghadapi dunia dengan segala hal-hal yang akan membuat mereka terlena dengan dunia atau terlena dari mengikuti kebenaran atau mengikuti ilmu. Artinya ilmu yang dipelajari itu ilmu yang mereka pelajari ilmu yang membuahkan hasil yang mewarnai kehidupan mereka berupa ketaatan kepada Allah atau takut pada Allah atau semakin jauh dari dunia akan tapi lebih mengutamakan permasalahan-permasalahan akhirat bukan meninggalkan dunia ya jangan salah pahami yaitu al khasyah lillah Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka orang yang berilmu, para ulama orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini akan mewarnai keyakinan dia dan juga perilaku dia. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu mengagungkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu melaksanakan atau akan selalu melaksanakan atau memperbaiki itikad mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan selalu mewaspadai hal-hal yang akan merusak keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjauhinya. Kemudian ini terlihat dalam perbuatan dia. Maka mereka orang yang paling taat kepada Allah, mereka yang sangat berlomba-lomba untuk kebajikan, mereka yang selalu meninggalkan kejahatan bahkan hal-hal yang terkadang merupakan permasalahan yang mustahab akan tapi bisa membawa kepada syubhat atau membawa kepada hal yang terharam artinya mereka yang warak tidak tamak pada dunia tidak rakus untuk mencari materi dengan sebanyak-banyaknya akan tapi mereka mengambil dari dunia itu apa yang mencukupi kehidupan mereka tidak berlomba-lomba dengan ilmu tadi atau menjadikan ilmu sebagai tujuan untuk mencari materi atau dunia dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga di antara karakter dan sifat para ulama Ar-Rabbani itu mereka yang selalu mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak pada Allah Subhanahu wa taala bukan pada dirinya, bukan mencari popularitas dalam menjalani agama ini. bukan untuk dinilai atau bukan untuk dikatakan bahwa dialah Ustaz yang paling kondang atau Ustaz yang atau seribu umat atau yang paling tenar di kalangan kaum muslimin akan tetapi tujuan dia kecuali tiada lain kecuali pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah serulah pada jalan Allah yaitu pada jalan Allah bukan pada dirinya dengan cara yang bijaksana, mau'izah, nasihat dan juga kalau eh, membutuhkan untuk berjidal dan munazarah dengan mereka maka lakukan dengan baik. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku yang lurus, aku mengajak pada Allah ala basirah berdasarkan ilmu ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang ikutiku. Ini. Jadi mereka berdoa bukan untuk dunia akan tapi untuk ilmu untuk menjelaskan kebenaran pada masyarakat, pada umat dan untuk mengingatkan mereka dari hal-hal yang akan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Ini. Kemudian diantara juga karakter ulama yang rabbaniin itu mereka yang selalu mengajarkan manusia atau kaum muslimin permasalahan-permasalahan yang jelas yang mudah dipahami sebelum mengajarkan pada mereka permasalahan yang ada yang susah untuk dipahami atau sulit untuk dipahami. Oleh itu para ulama menjelaskan al-alimur rabbani, al-rabbani, rabbaniyun itu adalah alladhi yu'allimun nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya, mengajarkan manusia kaum muslimin ilmu-ilmu yang mudah mereka pahami, prinsip-prinsip dasar Islam tersebut kemudian baru mereka kembali kepada ilmu-ilmu yang susah dipahami atau dalam arti kata butuh pemahaman atau pemikiran yang lebih luas atau juga usaha yang cukup dalam memahami ilmu tadi. Ini. Kemudian juga di antara bentuk ulama Ar-Rabbani itu adalah ulama yang merupakan kudwah, siru tauladan dalam kehidupan masyarakat. Apabila dia mengatakan suatu perkataan, maka dia yang orang yang paling pertama melakukan perkataan tersebut, mengamalkannya. Dan orang yang paling jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara karakter atau sifat-sifat ulama Ar-Rabbaniyin. Kembali kita melihat apa pula karakter dan sifat-sifat ulama yang mereka ulama su yang mengajak pada kejahatan yang merupakan doa ala abu abi jahannam para dai yang berada di muka pintu-pintu neraka barang siapa yang mengikutinya akan terjumus ke dalam neraka tersebut siapa pula orangnya atau bentuk-bentuknya atau karakter orang-orang tersebut pertama orang yang menjadikan akal dalam beragama artinya landasan dia berhukum beramal adalah akal dan rasionya yang sangat singkat dan sangat terbatas. Maka dalam hal ini setiap permasalahan yang dia ingin sampaikan dan dia ingin amalkan makanya di landasan dia adalah akalnya bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini seperti orang-orang yang menamakan mereka orang-orang intelektual yang mereka pada dasarnya orang-orang yang memahami agama sesuai dengan akalnya. Yang lebih dikenal lagi sekarang ini orang-orang yang orang-orang jil jaringan iblis laknatullah dan orang-orang yang mengikuti atau tipe-tipe seperti itu. Mereka yang menggunakan akal dalam menjalani agama ini. Ini. Kemudian juga orang-orang yang tidak mengikuti jejak generasi salaf atau salaf dalam memahami agama ini. Ya. Akan tapi kata mereka nah nurijal, wa rijal. Kita juga manusia, ya mereka juga manusia. Kita berotak, mereka punya otak, maka kita berpikir menggunakan akal sesuai dengan mereka menggunakan akal kata mereka tapi akal yang telah diselimuti oleh bermacam bentuk syubhat, terkadang juga bermacam bentuk kekufuran, ya. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian juga karena mereka di dalam beramal, ber, berakidah berlandaskan akal, maka mereka otomatis akan mempunyai akidah yang sesat. Sebab akidah itu tidak bisa dipahami atau diterima sebagai landasan dalam apa? Landasannya adalah akal, akan tapi landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di antara bentuk atau karakter ulama-ulama su itu adalah mereka yang selalu rakus terhadap dunia. Sehingga mereka tidak takut atau tidak segan, tidak malu untuk belajar atau untuk melaksanakan hal-hal menyampaikan ilmu sekalipun di lembaga-lembaga yang non-Islam untuk mencari sesuap nasi karena mereka rakus terhadap dunia. Atau mereka yang di dalam berbicara, di dalam beramal atau dalam berperilaku, berakhlak tujuan mereka hanya dunia. Ya. Kemudian di antara bentuk ulama-ulama su itu adalah mereka yang selalu mengikuti hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang terkadang atas tasyabuh, tidak bisa langsung dipahami, kemudian akan tapi meninggal dan meninggalkan hal-hal yang muhkamat, hal-hal yang telah jelas dan terang dalam agama tadi, yaitu yattabi'una wa ukharu mutasyabihat. Itu mereka meninggalkan fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Kan tapi orang-orang yang dalam hati mereka zaig, cenderungan atau kebatilan, ada syubhat mereka selalu mengikuti hal-hal yang tasyabuh. Arti hal-hal atau ayat-ayat yang tidak bisa secara langsung bisa kita pahami akan tapi butuh pemikiran atau buku pertimbangan dan penafsiran atau makna yang lain akan tapi itu mereka cari untuk diangkatkan pada permukaan sehingga masyarakat menjadi bimbang masih ragu terhadap akidah mereka yakini kemudian mereka juga ulama-ulama yang mempunyai sifat kesombongan sehingga tatkala orang yang di bawah mereka ingin menggugat mereka maka mengatakan apalah arti gugatan tersebut sementara yang digugat adalah orang-orang yang profesor atau dokter sementara yang menggugat apalah mungkin dotrandos atau serjana. Ini kesombongan di karena mereka landasan beragama adalah akal bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mungkin ya eh, secara global karakter ulama-ulama rabbaniin dan ulama-ulama su yang mengajak pada neraka. Allahu alam. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi menyampaikan dan yang mendengar. Setelah kita dapat mengerti sedikit banyaknya tentang ulama maka kita ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di dalam Islam kedudukan ulama yang dikenal dengan ulama rabbaniyin dan juga kita juga sering mendengar namanya ulama Madinah masyayikhul Madinah yang akan kita syarah ucapan mereka dan kita gabungkan nasihat-nasihat mereka yang mereka sampaikan beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta. Nah, untuk hal ini kita akan minta waktu kepada Ustaz Asri Rahmat untuk menyampaikan keutamaan ulama, biografi singkat tentang masyayikh-masyayikh Madinah yang menyampaikan via telepon dari Arab Saudi ke Yogyakarta dan juga apa kewajiban kita kepada mereka. Kita sebagai kaum muslimin. Maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه واقتفى أما بعد ilmu mempunyai kedudukan tinggi dalam ajaran Islam begitu juga ahlul ilm dalam hal ini kita akan menyampaikan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dan juga ahlul ilm para ulama yang sama-sama kita dengar karakter dan ciri-ciri mereka dari pembicara pertama dan juga kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaan ilmu dan juga para ulama atau ahlul ilm dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari satu pun dari kenikmatan dunia ini kecuali ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul rabbi zidni ilma dalam surat Thaha. Merupakan doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ilmu. Ini menandakan mulianya ilmu, tingginya nilai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Baik harta, wanita, dan juga tahta. Ini ayat yang pertama, menerangkan keutamaan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam firman-Nya يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu walladzina utul ilma dan juga orang-orang yang diberi ilmu Orang-orang yang diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang yang kalian lakukan Maha mengetahui. Dalam ayat ini merupakan nilai tambah dari orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beriman saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina utul ilma darajat. Baik itu di dunia dan juga di akhirat. Walladzina utul ilma di sini menandakan bahwasanya ilmu itu dari Allah. Merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kepahaman tentang agama merupakan taufik dari Allah. Merupakan pemberian Allah. Makanya al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimah mengatakan mengadu kepada gurunya Waqi' syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yahda lil 'asi la lil 'asi Imam Syafi'i yang kita ketahui bagaimana kelibernya sebagai seorang ulama besar pernah mengadu kepada gurunya Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Karena antara maksiat dengan ilmu tidak akan pernah bercampur. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi yang menyarankan untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan dia mengabarkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, nur. Wa nurullah la yuhdalil Ini merupakan Tanda bahwasanya ilmu adalah pemberian Allah. Walladzina utul ilma darajat. Ini keutamaan ulama. Makanya para ulama sebagaimana yang kita dengar tadi, innama shallallahu min ibadihi ulama. Ilmu itu membawa ketakutan. Membawa kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama shallallahu min ibadihi ulama. Semuanya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan kedudukan para ulama dan orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Ini pertanyaan istifham inkari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan, persamaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan bahkan bukan saja pada manusia, bahkan dalam alam hewan sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan kedudukan antara yang punya ilmu di antara hewan dengan hewan-hewan yang tidak berilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan hewan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yaitu anjing atau misalnya. fakulu mimma amsakna alaikum wadhkur kalau hewan yang tidak diajar cara berburu, maka tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buruannya, mangsa yang ditangkapnya. Ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang berilmu dari bangsa hewan dengan yang tidak berilmu. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah Rasulullah SAW dalam cukup satu hadis saja kita pakai itu hadis yang panjang dari hadis أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Hadis ini panjang sekali. Diriwayatkan oleh Abu Darda berbicara dari awal sampai akhirnya tentang ilmu dan ahlul ilm, tentang para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan yang mengadakan talabul ilm yaltamisu fihi ilman yang mana dia menuntun ilmu dalam perjalanan itu salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia di jalan dari jalan-jalan surga yang membawa dia ke surga. Di sini para ulama menjelaskan mengambil kaidah dari hadis ini dan dari yang lain bahwasanya al jaza min jinsil amal. Pahala yang diberikan oleh Allah sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Di sini Allah Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallah." Salakallah bihi tariqan min turukil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia di jalan di antara jalan jalan-jalan surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Wa innal malaikata la tadau ajnihataha sungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya. Ajnihataha mengembangkan sayapnya karena para malaikat adalah ciptaan Allah yang mempunyai sayap. Malaikat Jibril iza apabila mengembangkan sayapnya itu akan saddal ufuk kata Rasulullah SAW akan menutupi ufuk begitu besarnya ciptaan Allah terhadap maka Jibril. Di sini malaikat, para malaikat akan mengembangkan sayapnya li talibil ilmi ridwan bima yasna. Kepada penuntut ilmu karena ia ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Cintanya para malaikat kepada talibul ilm. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan. Dan sungguhnya ahlul ilm, para ulama akan apa? Semua penghuni langit di, antaranya para malaikat dan juga penghuni bumi, manusia, hewan dan lain sebagainya. Sampai ikan di lautan, di dalam air. Yastaghfiru lil alim. Beristighfar, meminta ampun berdoa untuk mendapat keselamatan untuk para ahlul ilm. Ini suatu keutamaan. Semua yang ada di langit, di bumi, dan yang dalam air mendoakan ahlul ilm. Ini juga keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa inna fadlal alimi alal abidi fadlil qamar. Sungguhnya keutamaan ahlul ilm, para ulama, dibandingkan dengan al-abid ahli ibadah. Yang rajin ibadat itu keutamaannya yang alim itu dibandingkan ahlul ibadah, ahli ibadah kafadlil qamar. Seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya fi lailatul badr. Pada bulan purnama, malam purnama. Bagaimana terangnya bulan purnama di malam 15, 14, 15, 16 dibandingkan bintang-bintang yang tidak memberikan cahaya yang berarti untuk bumi ini begitulah perbandingan antara ahlul ilmi dengan ahlu ibadah antara orang yang berilmu yang berikan ilmunya bermanfaat untuk alam sekitarnya baik itu manusia tumbuhan dan hewan yang juga diminta ampunkan oleh para malaikat dan apa yang ada di bumi serta yang ada dalam air dibandingkan dengan ahlul ibadah. Wa innal ulama warahatul anbiya menjelaskan telah jelaskan oleh Ustaz tadi tentang bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita melanjutkan tentang ngambil dari pendapat perkataan para ulama a'immatul arba'ah imam yang empat tentang keutamaan ilmu diriwayatkan dari al-imami Abi Hanifah wa Syafi'iyah wa Syafi'i rahimahumallah Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwasanya mereka mengatakan ma min syai'in ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Tidak ada satupun setelah melaksanakan amal-amal yang fardu tidak satupun amal yang lebih afdal kecuali menuntun ilmu. Ini kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ma min syai'in ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu tidak ada satupun yang bisa menandinginya, menyainginya, menyaingi kedudukannya, menyamai kedudukannya. Idza khalusatun idza khalusatin niyyah. Apabila ikhlas niat penuntutnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Malik rahimahullah Inna aqwaman ibtagaw al-ibadata wa adha'u al-ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim walau ibtagaw al-ilma la hajazahum an dhalik. Ini perkataan Imam Malik. Sungguhnya ada beberapa orang, beberapa kaum yang yang condong untuk memperbanyak ibadahnya. Wa al ilma dan mereka tidak mau untuk menuntut ilmu fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biasyafihim. Akhirnya mereka apa? Keluar dan mengangkat senjata untuk memerangi umat Nabi Muhammad. Ini orang yang hanya memperbaiki amal ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, tapi tidak mendasarkan ibadahnya kepada ilmu, akhirnya mereka sesat. Ini dicontohkan oleh Imam Malik adalah khawarij. Di mana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya mereka tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Dan meremehkan kadar salat kalian dibandingkan salat mereka. Begitu sedikitnya. Ini Rasulullah berkata kepada para sahabat, bukan kepada kita. Berkata kepada para sahabat, tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian meremehkan salat kalian, jumlah salat kalian, kadar salat kalian dibandingkan salat mereka. Sedikit salat kalian. Begitu juga puasa, begitu juga amal ibadah yang lain. Qurra, mereka adalah para ahli-ahli baca Al-Qur'an, ahli-ahli Al-Qur'an. Akan tapi fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Mereka bunuh. Mereka perangi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Walau ibtaghawul ilma kata Imam Malik, kalaulah mereka itu mendasari amal ibadah mereka dengan ilmu mereka menuntut ilmu sesuai yang dijelaskan oleh Ustaz tadi la hajazuhum an niscaya ilmu mereka itu akan menghalangi tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan, pembantaian sampai para anaknya Bilal bin Rabah mereka bunuh eh, istrinya yang sedang hamil di belah perutnya lalu dibunuh anaknya janinnya. Begitu pak mereka. Padahal mereka ahlul ibadah. Ini menandakan bahwasanya pentingnya kita menuntut ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu karena ibadah tanpa ilmu tidak ada artinya. Dan kembali kepada para ulama adalah min haji ahli sunnah. Di antara para ulama yang akan kita sarahkan perkataan-perkataan mereka yang mereka sampaikan di Jogja itu lima orang dari masyayikh Madinah. Mereka adalah Fadilatul Syekh al ustaz Al-Duktur Ali bin Nasir Faqihi. Tertib ini bukan tertib derajat ya saya bukan meletakkan yang tertinggi lebih mulia atau tidak, tapi begitu saja seperti hitungan. Profesor Doktor Ali bin Nasir Faqihi. Ia pensiunan dosen guru besar di Universitas Islam Madinah dan sekarang adalah pengajar di Masjid An-Nabawi, eh, mengajar akidah di Masjid Nabawi. Beliau telah membaca kitab As-Sunnah Libni Abi Asim, telah menamatkannya dan juga beliau adalah Rais Lajna Ilmiah, pimpinan Lajna Ilmiahnya percetakan Malik Fahad, Mujamak Malik Fahad untuk Al-Qur'anul Karim di Madinah. Yang ini yang pertama, yang kedua Dr. Soleh bin Sa'ad Suhaimi. Beliau juga dosen atau guru besar di Perkasdana, Perkasdana Universitas Islam Madinah, jurusan akidah juga. Eh, yang mungkin telah sering kita mendengar namanya apalagi tentang eh, fatwa-fatwa yang tersebar di Indonesia baik itu dalam masalah jihad ataupun masalah tahzir mentahzir itu sering dipakai perkataan-perkataan beliau yang namanya Salih bin Sa'ad suhaimi beliau kafir buta dan tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pandangan mata hatinya sehingga kekuatan hafalannya melebihi orang yang bisa melihat. Beliau juga dosen kami di Pascal Senan juga di S1 dahulu. Kemudian yang ketiga Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau juga dosen di Universitas Islam Madinah jurusan akidah. Lahir di Madinah dan menamatkan eh, pendidikannya juga di Medina dari awal sampai akhir baik itu S1 dari mulai SD, SMP, SMA sampai eh, kuliah dan eh, pasca sarjana S1, serta S2 dan S3. Adapun tesisnya di S2 adalah berjudul Bazlul Majhud fi Ithbati eh, Musyabahati Ar-Rafidah bil Yahud. Persamaan antara Syiah Rafidah dengan Yahudi ini tesis beliau. Kemudian dari di S3 beliau menulis tentang mauqif ahli sunnah wal jamaah fi ahli ilul bid'ah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli ahwa dan bid'ah yang sudah serasa sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia dan juga kita sering dibaca dan dinukil perkataan-perkataan beliau dalam cara-cara para ustadz. Yang keempat Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga dosen di Universitas Islam Madinah jurusan hadis, jurusan fiqh sunnah. Beliau sekarang juga masih mengajar, sedang mengambil program rata tiga, sedang menunggu sidangnya saja. Beliau juga dikenal di sini sebagai ulama besar, memang beliau adalah murid dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan juga murid Syekh Abdul Muhsin bin Hamal Al-Abbad dan juga murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yang terakhir adalah Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadan Al-Jazairi. Beliau sekarang tinggal di Madinah dan mengajar juga menuntut ilmu di sana. Beliau asalnya Jazair, Al Jazair. Setelah problem yang terjadi di Jazair dan beliau adalah seorang dai yang begitu semangat e, menyerukan kepada sunnah kembali kepada ah, ajaran Islam yang sebenarnya sehingga beliau mendapat tantangan dan rintangan di sana bahkan jamaah Taksir di Aljazair telah menghalalkan darah beliau untuk dibunuh. Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah dan dibantu oleh para masyarakat di sana. Beliau punya banyak karya tulis di antaranya Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan tajam terhadap politik yang telah dicetak dalam edisi Indonesia dan juga ada bahasa Arabnya. Kemudian juga ada karya beliau As-Sabil ilal Izzi Tamkin, jalan untuk kejayaan dan kekuatan. Banyak lagi karya-karya beliau juga beliau mengisi daurah-daurah di Madinah dan juga di Uni Emirat Arab dan juga di negara-negara lain. Itu tentang biografi ringkas tentang masyaih yang akan kita sarahkan nasihat-nasihat mereka di daurah Ikhwan Madinah di Jogja والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد